والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid للإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله Kemarin terkait hadis Abu Sa'id la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى larangan untuk orang itu berpergian menyiapkan kendaraannya tunggangannya kecuali ketiga masjid Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. وروى الإمام أحمد وعمر ابن شبه في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال أتيت ابن عمر Kata Qaza'ah aku datangi Ibnu Umar Fakultu ini uridu tur. Aku sampaikan aku ingin ke gunung Atur. Fakala innama tushaddur rehal ila thalathati masajid. Maka kata Ibnu Umar sesungguhnya tunggangan itu hanya digunakan hanya boleh dipakai ketiga masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjidul Madinah wal Masjidil Aqsa fada' an katur wala ta'tihi. Maka tinggalkan tur. Enggak usah kamu datangi kata Ibnu Umar. Fabnu Umar wa Basra Ibn Abi Basra Ja'ala tur mimma nuhiya an syaddir rihali ilai. Maka dari dua hadis hadis Basra ibn Basra telah lalu ketika Abu Hurairah pulang dari tur diingatkan oleh Basra latuk tu'malul mati illa ila thatat masajid. Tunggangan itu tidak boleh dipakai kecuali ketika masjid. Begitu pula Ibnu Umar barusan dengan Qaz'ah. Lianna al-lafdha alladhi dzakarahu fi an-nahy an shaddiha ila ghairi thalatha. Karena lafadz yang disebutkan selain dari yang tiga karena keduanya terkait Gunung Tur mimmayuk sodu bihil kurbah di mana berpergian ke sana niatnya tujuannya untuk bertakorup mau mendekatkan diri kepada Allah yakinnya dia dapat pahala ada fadilahnya ada berkahnya ke sana selama itu tujuannya sementara itu tempat selain dari tiga masjid maka masuk dalam larangan fa'ulima annal mustathna minhu am fil masajid wa ghairiha maka umum larangan baik itu masjid ataupun selain masjid tidak hanya masjid artinya larangan itu misalnya dikatakan yang nggak boleh itu niat safar jauh menggunakan kendaraan datangi masjid ini masjid itu jauh padahal selain dari tiga masjid kalau niatnya kurba mau ibadah mau mendekatkan diri pada Allah tidak walaupun itu selain masjid terbukti ini bukan masjid tur lembah atau gunung yang dulu pernah didatangi Nabi Musa alaihi salam walihada nahaya an syaddiha ila tur mustadillina bihadzal hadits wa anna nahya laisa khasan bil masajid larangan tidak khusus hanya masjid saja Makanya Basrah, Ibn Abi Basrah dan juga Ibnu Umar keduanya melarang safar menggunakan tunggangan ke selain tiga masjid ini termasuk ketur. Dan itu yang mereka fahami larangan umum, bukan hanya masjid. Watur Innama yusafiru man yusafiru ilai lifadhilatil buq'ah. Tur orang ke sana niat sengaja ya karena ada anggapan tempat itu tempat yang punya keutamaan kalau enggak ngapain ngejar jauh-jauh ke sana? Karena dia anggap di situ ada fadilahnya. Pernah datangi Nabi Musa, ini itu. Dipanggil Allah di situ. Fa innallaha samahul wadil muqaddas. Dan Allah pula bahkan menamakan dalam Quran di surah Thaha dan Nazi'at sebagai tempat yang suci Wakhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tua. Muqaddas. Tempat yang disucikan. Berarti kan ada anggapan ada fadilahnya enggak sama sama tempat-tempat lain. Kepingin tahu ke sana. Karena anggapan ada keutamaan, ada fadilah, ada ini, nilai lebih. Ini yang dilarang. Wal buk'atul wal buk'atal mubarakah dan Allah sebutkan pula di Al-Qasas kalau atur itu buk'ah mubarakah, tempat yang diberkahi. Wa kallama kalimahu Musa hunak. Disitulah Allah ajak bicara Nabi Musa alaihi salam. Wa hadha huwa alladhi alaihi al-a'immatul arba'ah wa jumhurul ulama itu pendapat imam-imam yang empat dan bahkan jumhur ulama Islam tidak boleh haram berpergian mempersiapkan segalanya bekal biaya kendaraan dan lain-lainnya padahal itu selain tiga masjid Baik itu yang didatangi masjid ataupun selain masjid. Terlebih yang didatangi itu kuburan-kuburan. Nah, Oman arada bastal qaul fi dzalika wal jawab amma yu'aridu fa'alaihi bima katabahu Syekhul Islam mujiban libnil akhnai yang ingin lebih panjang lebar dalam masalah ini dan jawaban subhat-subhat seputar ini maka dia bisa baca karya Syekhul Islam bantahan beliau terhadap Ibnul Akhnai ma'ruf tercetak Ar alal Akhnai fi ma fi bihi ala ma dalat alaihi al ahadith wa akhada bihi al ulama' bantahan sekolah Islam terhadap Akhna'i bagaimana subhat-subhatnya ketika menolak hadis membantahnya dengan subhat, menyalahi para ulama wa fil jawabil bahir alladhi naqala anhu Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu taala juga di dalam Al-Jawabul Bahir yang dinukilkan oleh Ibn Abdul Hadi murid dari Ibnul Qayyim Ibnu Abdul Hadi dalam kitab ma'ruf beliau As-Sarimul Munki bantahan kepada As-Subuki banyak nukil dari Jawabul Bahir karya Syekhul Islam rahimahullah. Namanya Al-Jawabul Bahir fi Zuwaril Maqabir. Wa qiyasul aula anna al-mafsada fi dhalika dhahira. Dan kiasnya pun kiasul aula yang mendatangi kuburan dilarang kias aula datangi tur saja nggak boleh oleh Ibnu Umar Basra Ibn Abi Basra padahal itu cuma tur cuma gunung nggak ada apa-apanya ditambah lagi ada keutamaannya padahal ada yang Allah sebutkan tentangnya Wadil Muqaddas Buk'ah mubarakah. Di situ Allah ajak bicara Musa. Itu pun tidak boleh. Karena di luar tiga masjid. Maka kiasul aulawi. Kias aulawi itu kias yang diambil difahami secara terlebih-lebih lagi Misalnya begini, apa hukum memukul naudzubillah orang tua menyakiti dia menamparnya atau memukulnya nggak boleh haram apa dalilnya dalil larangan memukul orang tua dalil secara langsung mengatakan janganlah pukul orang tua nggak ada yang ada Allah sebutkan wala takullahuma Jangan kamu katakan kepada keduanya uf. Membentak atau menghardik mereka. Itu saja enggak boleh, terlebih lagi apalagi kamu memukulnya. Kias aula berarti lebih enggak boleh lagi. Nah, ini pun demikian, ketur saja nggak boleh, apalagi ke kuburan yang menjadi wasilah untuk syirik, dikhawatirkan orang akan musyrik, minta-minta kepada selain Allah, lebih haram lagi. Dan mafsadahnya tampak dengan orang datang ke kuburan itu. Dan begitulah kenyataannya mafsadah besar. Wa amman nahyu an ziyarati ghairil masajidit thalatha faghayatu ma fiha annaha la maslahata fi dhalika tujibu shaddar rihal wala maziyata tad'u menziarahi selain tiga masjid paling-paling tidak ada kemaslahatan yang dia dapati. Apa maslahatnya? Tapi kamu sampai di tour di situ, terus kenapa? Apa keutamaannya? Kamu dapati apa? Kamu lihat tour ini Wadil Muqaddas terus kenapa? Ada keutamaan bagimu? Dijanjikan kamu akan dapat pahala segini-segini? Enggak ada. Nggak ada maslahatnya. Apalagi itu kemaslahatan yang mengundang orang untuk datang ke sana walaupun jauh. Dia siapkan tunggangannya, bekalnya, layaknya kamu ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, karena ada janji pahala seribu kali seratus ribu kali lebih afdal sholat dibanding masjid-masjid yang lain. Maka pantas kamu persiapkan segala sesuatunya. Bahkan seperti sekarang orang naik kapal, naik pesawat demi bisa ke sana. Dia persiapkan segalanya untuk dapat fadilah dan pahalanya. Nah, lah ini apa maslahatnya? Enggak ada. wala maziyah. Juga enggak ada keistimewaannya. Tidak ada nilai lebihnya yang dengannya mengajak kamu untuk mendatangi tempat-tempat itu. Apa bedanya ini dengan tempat lain? Tidak ada. Kalau memang nggak ada, ngapain terus kamu? persiapkan segala sesuatunya untuk mendatanginya. Waqad basatal qawla fi dhalikal hafid Muhammad ibn Abdul Hadi fi kitab As-Sarimul Munki. Dan penjelasan panjang lebar telah dipaparkan oleh Al-Hafidh Muhammad bin Abdul Hadi tadi dalam Sarimul Mungki yang banyak menukil dari Jawabul Bahir an Zuwaril Maqabir fi raddihi ala Subki ketika beliau membantah As-Subki yang banyak membela amalan-amalan tarekat tasawuf وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي dan juga beliau sebutkan ilat-ilat kelemahan hadis-hadis yang dibawakan Subki tentang keutamaan ziarah kubur Nabi. Wa dzakara wa Syekhul Islam rahimahumullah Ibn Abdul Hadi maupun Syekhul Islam telah sebutkan annaha la tasih minha hadithun anin Nabi sallallahu Kata Syekhul Islam maupun Ibn Abdul Hadi tidak satu pun hadis sahih dari Rasulullah SAW tentang keutamaan ziarah ke kubur Rasulullah. Malah yang ada kebalikannya dan itu salah satu tanda kelemahan atau kepalsuan suatu hadis. Para ulama jadikan demikian. Disebutkan oleh Suyuti dan yang lainnya Ibnul Jauzi. Walhasil salah satu tanda Salah satu bukti kalau hadis itu lemah atau bahkan palsu adanya riwayat yang sohi bertentangan 180 derajat dengan hadis itu. Nah, sementara hadis yang sohi jelas-jelas Rasul berlindung diri kepada Allah. La taj'al qabri id dan yu'bad. Rasul melarang la taj'alu wa la taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan tempat ibadah, kumpul di situ lakukan ibadah. Ini kok malah menunjukkan keutamaannya ziarah ke situ, ibadah melakukan ini jelas bertentangan. Makanya tidak ada yang sahih. Wala an ahadin min ashabihi. Tidak satu pula dari para sahabat Nabi yang pernah melakukan itu telah lalu penjelasan. Ma'annaha la tadullu ala mahallin niza' id laisa fiha illa mutlaquz ziyarah. Itu sudah enggak ada sahihnya sekarang masuk kepada jidal ilmi, nikosh ilmi. Diskusi secara ilmiahnya. Taib. Yang dibahas sekarang bukan lagi kesohehannya. Tetapi mahalun niza. Tepat pada perkara yang diperselisihkan. Apa sih yang diperselisihkan? Kamu ke kuburan ke situ, kamu doa-doa di situ, kamu baca Quran, kamu sholat, kamu zikir, minta-minta, ini itu kan itu permasalahannya. Sementara hadis-hadis yang dibawakan dalam tanda kutip kalaupun sohi misalnya. Kalaupun sohi hanya menyebutkan ziarah ke kubur. Bes. Ziarah datang ke kuburan. Sementara poin titik yang dipersisikan bukan itu. Kita tidak sedang membicarakan gak boleh ziarah ke kubur Nabi. Boleh atau gak boleh. Bukan itu yang diperselisihkan. Perselisihannya tadi. Boleh enggak melakukan ibadah? menjadikan kubur Nabi sebagai id. Tempat di mana di situ orang melakukan amalan ibadah ini itu. Mana dalilnya sekarang hadis? nggak ada. wadalika la yungkiruhu ahadun biduni syaddir Dan yang demikian tidak ada yang mengingkari Nggak ada ulama satu pun yang mengingkari. Mau ziarah ke kubur Nabi, maupun ke kubur siapapun, muslimin, kamu ziarah ke kuburan itu ziarah syar'i ya. Selama ziarahnya ziarah syar'i, menjaga adab-adab ziarah kubur dalam sunnah, nggak ada yang mengingkari. karena memang bukan di situ perselisian. Bukan itu masalah yang diperbincangkan. Biduni syadir rihal itu pun selama kekuburan itu tanpa syadur rihal. Selama tanpa syadur rihal, hatta kekuburan Nabi. Tidak boleh dengan syadur rihal. Dia dari jauh dari rumahnya, dari negerinya sana, niatnya mau ziarah ke kubur Nabi. Bukan masjid Nabi, bukan supaya dapat seribu kali lebih afdol dibanding sholat yang lain. Bukan itu yang dia inginkan, pingin ziarah ke kubur Nabi. Wal innamal amal biniat. Amalan orang itu tergantung niatnya seperti apa. Makanya para ulama rahimahumullah dari uh, insofnya mereka objektif dan adil termasuk yang dikritik dan mereka bantah kesalahan tetap kesalahan dari siapapun itu ditolak dan dibantah termasuk kekeliruan dari eh, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis rahimahullah kalau kamu baca di mukodimahnya, beliau Imam As-Sabuni imam alim tapi beliau manusia rahmatullahi alaih, ghafarallahu lahu. Semoga Allah ampuni beliau. Beliau sebutkan dari negerinya di mana jauh begitu sengaja niat ke Madinah untuk berziarah ke kubur Nabi dan ini dibantah oleh para ulama ini nggak benar hafwah zallah ketergelinciran dari beliau nah ya mungkin husnudzon kita karena beliau seorang alim dan imam sunnah mungkin yang dimaukan ziarah masjid Nabi karena di situ ada kubur mungkin sabkul lisan atau bukan sabkul lisan sabkul kolam tertulis di kitabnya begitu tapi tetap kesalahan adalah kesalahan dan dibantah oleh para ulama. Nah. Yang jelas kalau sekedar ziarah selama itu ziarah syar'i dan tanpa syadur rihal tidak ada yang mengingkari satupun dari ulama Islam. Fayuhmal ala ziarah syar'iyyah allati laisa fiha syirkun wala bid'ah. Selama itu nggak ada syirik, nggak ada bid'ah. Nah. Qauluhu rawahu fil mukhtarah. Hadis diriwayatkan di mukhtarah. Al-mukhtarah kitabun jama'a fihi muallifuhu al al jiyada az-zaida ala sahihain kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang dianggap bagus bagus maksudnya hukumnya ini sahih yang itu tidak ada di sahihain Bukhari Muslim dan itu apa ya? bu ulama setelah Bukhari dan Muslim rahimahumullah keduanya teranggap sebagai eh, pemula yang memulai sebagai penanam bibit awal yang meletakkan batu pertama istilahnya pengumpulan hadis-hadis yang sahih tok hanya hadis sahih yang dipilih dikoleksi. setelah keduanya diikuti oleh para ulama karena memang dan Bukhari tidak me, maupun Muslim tidak menyatakan hanya yang di kitab beliau ini yang sahih. Beliau katakan Imam Bukhari, aku menghafal seratus ribu hadis sahih. Aku pilih intisari-intisarinya yang penting-penting, yang mewakili yang lain-lainnya. Dan itu beliau masukkan dalam sahih Bukhari. Hanya berjumlah lima ribu sekian hadis yang di Sahih Bukhari. Sisanya masih banyak. Itu yang dikejar oleh para ulama. Diikuti. Ini juga Sahih, ini juga Sahih. Tidak diriwayatkan Bukhari, tidak diriwayatkan Muslim. Diikuti oleh para ulama banyak. Hakim menulis Mustadrak seperti namanya. Makanya kadang beliau katakan hada hadis sahih walam yukharrijah Hadis ini sahih dan tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab keduanya. Atau tidak dikeluarkan Bukhari saja, tidak dikeluarkan Muslim saja. Diikuti pula oleh Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah dalam kitab beliau Sahih Ibnu Khuzaimah, diikuti oleh Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban. Nah, Diikuti mustakhrajat banyak keluar Ibnu Awana, Ismaili. Nah, mengikuti walaupun bentuknya sedikit beda. Termasuk ini al Mukhtaroh yang dipilih oleh beliau ada di sahih yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim muallifuhu huwa Abu Abdullah muallifnya Mukhtar Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hafidh Dayauddin Al-Hambali lebih dikenal dengan Mukhtaroh karya Doya Dia Al-Maqdisi nah, itu nama beliau Muhammad bin Abdul Wahid Ahadul A'lam termasuk ulama besar qala adz-Dzahabi kata adz-Dzahabi afna umrahu fi hadha sya'n ma'ad-din al-matin beliau habiskan usianya dalam urusan ini urusan hadis ilmu hadis belajar ini dan agamanya pun kuat keagamaannya wal wara' wal fadilat tama wal itqan selain juga dikenal waroknya, fadilah keutamaannya yang sempurna dan itqon dalam ilmu hadis mutqin. Fallahu yarhamuhu wa yardha anhu. Maka semoga Allah merahmatinya dan meridhoinya. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam, wa tashihuhu fi mukhtaratihi khairun min tashihil hakim bila raib yang disohihkan oleh dia al-Maqdisi dalam Mukhtara jauh lebih baik daripada yang disohihkan hakim dalam Mustadrak keduanya sama tadi kan mengejar Bukhari Muslim ini juga sahih ini juga sahih Hakim begitu. Eh, Dayak Magdisi pun demikian dalam Mukhtar. Tetapi kualitas kesohihan yang di muhtaroh kata Syekhul Islam jauh lebih baik daripada yang di Mustadrak. Mustadrak banyak dikritik oleh para ulama. Bahkan lebih dari setengahnya banyak kritikan para ulama ada di antaranya yang dhaif lemah bahkan ada di antaranya palsu hadis palsu masuk dalam mustadrak kif dikatakan sahih tidak dikeluarkan Bukhari Muslim ini semestinya ini sahih lebih dari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pada itu hadis palsu. hal muhim eh, dibahas itu dalam ilmu hadis. Rahimahumullah. Yang jelas itu yang Syekhul Islam sebutkan. Mata sanata thalathin wa arba'in wa maah Beliau meninggal eh, Al-Maqdisi, Sahibul Mukhtar tahun 643 Hijriah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.